Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin bisa kita ganti dengan apapun. Nikmat-nikmat yang tidak bisa dibeli seberapapun harganya. Maka mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kita gunakan sebagian waktu, sebagian tenaga, sebagian pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan petuah nasihat dan wasiat yang sangat bagus tentu dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya insyaallah taala mudah-mudahan ini bagian dari uh, amal ibadah syukur kita kepada Allah dengan harapan Allah berkenan menambah nikmat-nikmat itu kepada kita semuanya mohon dimaafkan uh, datang terlambat sangat lama. Ya, biasanya kita eh, tepat waktu. Ini mohon dimaafkan karena ada beberapa hal tadi kami sholat asar di masjid gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul sehingga mungkin agak lama waktunya. Jemaah yang saya muliakan, ibu-ibu, para remaja yang saya hormati, uh, khususnya di antara jamaah ada wanita yang paling saya cintai yaitu ibu saya e, begitu pula ada istri saya istri pertama saya maksud saya <laughs> dan juga saudara-saudaraku yang saya muliakan selamat bergabung ya di pengajian muslimah e, sore hari ini pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali akan mengingatkan kembali bahwa di balik keletihan, di balik pengorbanan dan segala problem pernak-pernik yang kita alami di dunia ini ternyata Allah sudah menyediakan berbagai macam kenikmatan yang amat sangat besar yang disebutkan dalam hadis ma la ainun ra'at la udhunun sami'at la khatara ala qalbi bashar Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya dia Allah telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman kenikmatan surgawi yang belum pernah dilihat oleh mata apapun, belum pernah didengar oleh telinga apapun, dan belum pernah terbersit sedikit pun dalam benak setiap manusia atau seorang manusia pun. Merupakan kenikmatan yang luar biasa, indahnya, bagusnya dan agungnya. Sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepadanya, yang bersusah payah beribadah kepadanya tentu sangat rindu, sangat ingin dan sangat berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mata-mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga, taman-taman surga, mata-mata air yang indah itu dengan sejahtera, dengan selamat, dengan damai dan aman. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين dan kami hilangkan dari setiap dada mereka dari setiap hati mereka segala sifat kedengkian iri hati dan dijadikan semuanya menjadi orang-orang yang bersaudara mereka berada di atas dipan-dipan yang saling berhadapan la yamassuhum fiha nasabun wa hum minha bimukhrajin. Di dalam surga itu sedikit pun mereka tidak merasakan keletihan, capai penat dan mereka sekali-kali tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Ini di antara penjelasan kenikmatan surgawi dan banyak lagi nanti. Disebutkan di dalam berbagai ayat tentang keutamaan surga, tentang kenikmatan surgawi. Di antaranya juga innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan berada di dalam kenikmatan. Alal araiki turun Mereka saling berpandangan, saling melihat di atas uh, sofa atau kursi-kursi. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalian lihat di dalam wajah-wajah mereka pandangan kesenangan, kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum yang mereka itu diberi minuman dari ar-rahiq al-makhtum. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Tersebut dalam surat Al-Mutaffifin. Jemaah yang saya muliakan, remaja putri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara gambaran global tentang keindahan surgawi. Begitu pula di antara sifat-sifat penduduk surga. Di antaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu ahlul jannati fiha wa yashrabun. Penduduk surga itu juga makan dan minum. Jadi di surga kita juga makan, menikmati kuliner ala surgawi. Ya, minum. Ya, tapi minuman surga. Tetapi perhatikan wala yataghawwatun. Tetapi di surga itu, maaf, tidak ada toilet. Ya. Jadi maaf tidak ada toilet, tidak perlu ngantri. Karena apa? Karena kita tidak butuh toilet, tidak butuh kamar mandi. Kita tidak akan BAB atau BAK, tidak ada. Subhanallah, makan terus, minum sepuasnya, tapi tidak perlu buang kotoran. Subhanallah. Begitu indahnya. Walayam takhitun, tidak beringus, walayabulun tidak buang air kecil walakin ta'amuhum zalika jusha karoshil misk hasil dari proses kalau di dunia kita makan makanan enak makanan atau minuman segar harganya mahal esok hari tidak ada yang mau kalau dikasih kalau di surga hasil pembuangannya bukan sesuatu yang tidak mengenakkan tapi apa bagaikan misik minyak wangi yang sangat harum. Yulhamuna tasbih wa takbir. Di dalam surga yang ada hanya orang bertasbih dan bertakbir. Kama yulhamuna nafas sebagaimana kita diberi kemampuan untuk bernafas. Setiap saat penduduk surga selalu bertakbir dan bertasbih sebagaimana ketika di dunia ini setiap saat kita bernafas. Subhanallah, begitu indahnya kehidupan surgawi. Tentu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beribadah kepada Allah, sangat rindu, sangat ingin sekali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita singgung di awal Qala Allah Ta'ala Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, A'adadtu li'ibadiyah salihina ma la'aynun ra'at." Telah kusiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh dan salihah tentu saja segala kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh satu mata pun di dunia ini. Wala udhunun sami'at belum pernah juga didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar belum pernah terbersit dalam benak seorang pun. Wa qra'u in syi'tum. Coba silahkan baca Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Dan setiap jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan bagi mereka yaitu sebuah kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan atas amal-amal perbuatan yang dahulu mereka lakukan di dunia. Begitu pula bagaimana kondisi ketika orang nanti masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr. Kelompok pertama yang masuk ke dalam surga besok pada hari kiamat itu seperti bulan purnama, begitu indah, begitu cerah ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة Yang kedua, kelompok kedua wajahnya bersinar seperti bintang yang sangat terang di langit. Ini kelompok berikutnya. La yabuluna wa la yataghawwatun. Di dalam surga mereka tidak buang air besar tidak pula buang air kecil. Wala yatfulun, tidak ada meludah. Wala yamtakhitun, tidak pula uh, mengeluarkan ingus. Amsyatuhum adzhab. Kalau mau bersisir, sisirnya terbuat dari emas. Waraskuhum almisk. Keringatnya bau minyak misik. Wa majamiruhumul ألوة عوض الطيب Azwajuhum al-hurul ain. Istri-istri mereka adalah al-hurul ain yang dalam bahasa kita sering diartikan bidadari. Al-hurul ain seorang gadis-gadis yang begitu kasih sayang yang matanya bulat lebar hitam jernih indah itu namanya al-hurul ain yang usianya rata-rata sebaya ala khalqi rajulin wahidin yang laki-laki pun ya semuanya sebaya tingginya ya perawakan tubuhnya ala surati abihim adam sama seperti tubuh perawakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Seberapa itu? Situna dhira'an fis sama, tingginya 60 dhira'. 60 hasta. Subhanallah. Itu besok ya di antara gambaran ketika seseorang berada di surga. Pertanyaannya di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis yang kita jumpai adalah di antara kenikmatan itu kalau makan, kalau minum, ini dan itu mungkin sama laki dan perempuan. Yang sering menjadi pertanyaan dan kegundahan kaum wanita, bukankah kaum laki-laki besok di surga dikasih istri-istri? Ya. Istri-istri yang suci. Dikasih al-hurul ain. Yang tadi diartikan biasanya bidadari-bidadari. Lantas ya, bagaimana dengan nasib kami kaum wanita? Kan begitu persoalannya. Kita ini di dunia sudah berat, sudah ngasuh anak, ngurusi suami, sudah pokoknya serba berat deh di dunia. Beribadah ini, beribadah itu. Apakah di surga kelak kita juga mendapatkan bidadara-bidadara? Ya, begitu maksudnya. Apakah yang mendapatkan kesenangan ya, yang mendapatkan pasangan-pasangan itu hanya suami-suami, hanya laki-laki, sementara yang istri menjadi pengangguran? Mari kita dengarkan di antaranya ya penjelasan bahwasanya seluruh laki-laki maupun perempuan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan tayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun barang siapa mengerjakan amal kebajikan laki-laki dan perempuan yang penting dia beriman maka Allah akan beri dia kehidupan yang baik di dunia ini dan Allah akan memberikan balasan yang lebih bagus kelak di akhirat daripada amalan yang dahulu pernah mereka kerjakan. Tentu saja kenikmatan ini berlaku bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja, Lantas bagaimana dengan kaum wanita? Bahwasanya jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Keadaan wanita muslimah, mukminah, salehah, yakni madita duniawi. Itu kelak di akhirat akan lebih utama daripada wanita-wanita hurul ain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di akhirat atau di surga. Disebutkan kondisi wanita mukminah di surga afdal min halil huril ain lebih utama daripada keadaan al hurul ain. Perhatikan. Kalau hurul ain itu posisinya menjadi istri-istri orang-orang yang saleh. Maka wanita-wanita salehah di dunia kondisinya lebih utama nanti kelak di sorga. Pertama, yang kedua, wa a'la darajatan, lebih tinggi derajatnya. Lebih tinggi derajatnya. Wa aksaru jamalan, lebih cantik daripada al-hurul ain, Jadi lebih tinggi derajatnya, lebih utama ya daripada bidadari dan lebih cantik daripada mereka. Kemudian disebutkan pula memang terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Tetapi tidak ada hadis yang sahih. Namun wanita salihah duniawi artinya wanita dunia yang salihah apabila masuk ke dalam surga maka dia bisa masuk ke dalam surga itu karena sebagai balasan atas amal kebaikan, amal soleh yang dahulu dia kerjakan di dunia sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang salihah atau wanita-wanita salihah yang dahulu berada di dunia. Perhatikan. Jadi orang atau wanita salihah yang masuk ke dalam surga, apa sebabnya? Sebabnya karena dahulu dia ketika di dunia mengerjakan amal kebajikan. Lalu Allah menjadikan amal kebajikan ini sebagai sebab dia masuk ke dalam surga. Allah balas dia dengan surga. Karena apa? Karena kelelahan, keletihan, kesabaran, kesungguhan dia dalam beribadah kepada Allah. Ada upaya, ada usaha, ada pengorbanan. Sementara itu, ya, bidadari-bidadari, wanita-wanita al-hurul ain yang secara khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, wanita-wanita khusus penghuni surga itu termasuk kenikmatan surga. Allah ciptakan semata-mata di surga. Ya, bukan karena sebab yang lain. Dan Allah jadikan wanita-wanita yang diciptakan di surga yaitu al-hurul in itu sebagai balasan bagi kaum laki-laki yang beramal saleh. Perhatikan, jadi beda dari itu diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang saleh. Sedangkan wanita-wanita salehah dunia ya, itu dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadah dia, bukan sebagai balasan, tetapi karena dibalas. Beda kan? Kalau tadi hurul in sekedar sebagai balasan. Tapi kalau wanita surga bukan sebagai balasan dianya, tetapi dia dibalas dengan kenikmatan surgawi. Berbeda ya? Berbeda. Mengapa? Karena satunya hanya sebagai balasan bagi orang-orang yang saleh, yang satunya dibalas karena amal kebaikan dia di di dunia. Maka tentu berbeda kedudukannya. Tentu tentu berbeda kedudukannya antara orang yang masuk surga karena usaha, karena kesungguhan pengorbanan dia, amal soleh dia ketika di dunia, itu wanita-wanita salehah dengan orang yang memang diciptakan secara khusus untuk menjadi balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Maka orang yang pertama tadi, wanita salehah di dunia itu menjadi ratu, dia menjadi tuan ya. Sedangkan apa namanya bidadari atau hurul ain itu bukan menjadi ratu ya bukan menjadi uh, orang yang berkuasa tetapi dia justru di bawah kekuasaan suami-suaminya jadi jangan khawatir para ibu, para wanita, para gadis, para remaja, kaum muslimah mukminah jangan khawatir kelak di surga ya lalu saya dapat apa? Jangan khawatir. Semuanya akan dapat pasangan-pasangannya dan Allah akan memberikan ya memberikan balasan yang setimpal kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya alladhi yadhharu li anna nisa ad-dunya yakun khairat atau khairan min al-huril ain hatta fi sifatidh-dhahirah kata beliau wanita-wanita salihah ketika di dunia kelak ketika berada di jannah atau surga Allah itu lebih baik lebih cantik lebih utama daripada bidadari atau hurul ain termasuk lebih cantik tadi disebutkan lebih utama dan lebih tinggi derajatnya nah yang perlu kita perhatikan begitu pula disebutkan bahwa di dalam surga semua orang akan berpasangan-pasangan. Jadi tidak ada di dalam surga itu ya wanita atau laki-laki yang bujang. Semua akan diberikan ya, pasangan-pasangannya. Bagaimana kalau yang di dunia masih gadis atau bujangan, Allah akan kasih pasangannya. Ya. Oleh karena itu, jangan khawatir. Jangan eh, takut. Kemudian bahwasanya suami istri yang ketika di dunia itu menjadi orang saleh dan salehah maka kelak pun dia akan dipertemukan sebagai suami istri di surga. Jangan khawatir para ibu, para istri, ya. Aku sumben melu sopo, jangan. Ikut suami Anda kalau Anda menjadi wanita salehah dan suami Anda menjadi suami yang saleh. Maka ya jangan khawatir. Termasuk pula tadi uh, para wanita yang uh, mungkin belum menikah, maka jangan khawatir. Allah telah menyediakan pasangan-pasangan bagi kita masing-masing. Begitu pula orang tua dan anaknya pun besok kalau sama-sama beriman akan dikumpulkan kembali di dalam surga. Jangan khawatir. Di dunia ini semua orang pasti akan berpisah. Suami istri yang konon katanya cinta sampai mati bohong, bohong. Ya. Suaminya mati ya matilah lu. Gue mau nikah lagi kan begitu bahasanya. Ya. Tetapi ya, orang tua, anak, cucu, cicit yang mereka itu beriman maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai penghormatan bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula suami istri. Jadi jangan khawatir kalau kita berpisah sementara fa insyaallah taala dengan catatan menjadi laki-laki yang saleh dan wanita yang salihah. Kecuali nanti ada juga disebutkan kalau ya, kalau laki-laki mempunyai banyak istri semua istrinya salihah fa insyaallah taala akan ketemu dengan suaminya kelak di surga persoalannya adalah kalau is wanita punya banyak suami bisa nggak bisa mungkin suami pertama meninggal atau bercerai lalu dia nikah lagi meninggal lagi nikah lagi mungkin ada yang nikahnya bisa sampai 10 kali atau berapa Lantas suaminya yang mana yang besok menjadi suami dia di sorga? Maka disebutkan bahwa suaminya kelak adanya suami yang terakhir ketika di dunia. Makanya kalau sang istri pengen selalu ya bersama sang suami tercinta ketika di dunia dan di akhirat, jangan sampai berpisah ketika di dunia. Jangan sampai bercerai. Atau kalau suaminya meninggal dan Anda pengen besok bertemu lagi menjadi istri dari suami Anda, Anda jangan menikah lagi. Ya, begitu caranya. Tapi kalau istrinya meninggal, ya tidak masalah. Suaminya mau nikah lagi tidak apa-apa, besok malah ada temennya, kan begitu. Ya, jadi ini disebutkan dalam hadis demikian. <clears throat> Persoalannya Ketika kita setelah eh, telah mengetahui kenikmatan surgawi begini begitu, wanita-wanita muslimah di dunia besok lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada bidadari-bidadari. Padahal ya, bidadari-bidadari itu Masya Allah Kalau misalnya uh, Diperlihatkan Di dunia ini Maka redup Seandainya betisnya ditambahkan di dunia ini di siang bolong, matahari redup jadinya. Sangking hebatnya, sangking mulusnya, sangking uh, eh, indahnya bidadari di surga. Dan jangan khawatir, ibu-ibu, para remaja, para istri yang salihah kelak di surga lebih cantik daripada itu, lebih tinggi dan lebih mulia derajatnya. Subhanallah. Ini sesuatu yang membuat kita sangat rindu untuk menggapai surga. Dan yang jelas di surga tidak ada orang tua. Maka ibu-ibu maaf tidak bisa masuk surga ibu-ibu yang sudah tua. <laughs> ya, karena semua besok di surga diubah menjadi seusia yang sama, kurang lebih umur 30 tua, 30 tahunan. Mungkin ibu-ibu yang sekarang 60, 70, 80 jangan khawatir ibu-ibu, besok semuanya menjadi muda. Semuanya muda-muda. Cantik-cantik tidak ada yang tidak cantik. Subhanallah, maka kita bersabar sejenak di dunia ini. Bersabar, berlelih, berlet, berlelah-lelah, berletih, bersusah payah untuk menggapai ya, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tiada henti, yaitu kenikmatan surgawi. Persoalannya bukan sekedar kita tahu oh di surga besok begini loh, oh besok begini, besok begitu masya Allah indah ya, oh pengen pengen. Tetapi persoalannya adalah bagaimana upaya kita untuk bisa meraih surga. Itu yang paling utama. Seandainya kita tidak tahu kenikmatan surga, seandainya kita tidak diberitahu, oh surga ini begini, begitu, dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Yang penting kita masuk surga. Tapi apalah artinya? Kita mengetahui, oh surga ini itu begini, begitu, indah, begini. Tapi kita tidak ada upaya untuk menggapai surga. Maka tidak ada gunanya. Makanya Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih, banyak disebutkan tentang penggambar, penggambaran deskripsi surga. Oh di surga begini, begitu, bahkan besok. Ya, subhanallah banyak sekali nanti silakan dibaca ya di kitab-kitab hadis. Dan salah satunya bisa dibaca di kitab Riyadhus Salihin atau di kitab ya, tafsir. Yang jelas di Al-Qur'an banyak sekali. Sebentar-sebentar nanti ya penghuni surga itu uh, kenikmatannya begini dan begitu. Nah, semua ini ya untuk menjelaskan ya untuk menjelaskan agar umat manusia itu ya mempunyai motivasi melakukan amal-amal kebajikan untuk meraih surga. Jadi gambaran-gambaran penjelasan-penjelasan tentang kenikmatan surgawi, keindahan ya surga. Ini dalam rangka yang pertama memotivasi umat manusia supaya rajin suka beramal kebaikan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, supaya menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah. Dan yang keempat, supaya saling berlomba. Ya, supaya berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan surgawi itu. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi silakan ada juga buku tentang surga dan neraka. Ini bagus sekali, Al Jannatu wan Nar. Ya, tulisan Dr. Omar Sulaiman Al Ashqar itu sudah ada terjemahannya ya. Bagaimana penggambaran surga dan neraka. Ini penting karena ilmu itu kalau kita bisa pahami membuat kita rindu, membuat kita senang dan berusaha untuk mencarinya. Karena apa? Agar kita senang maka kita harus tahu. Bagaimana kita senang kalau kita tidak tahu? Kalau kita sudah tahu lalu kita senang, kita berusaha untuk menggapainya. Kan begitu? Ya. Misalnya dikasih tahu orang mungkin yang dari luar Jawa, oh, ya, kamu nggak masuk UGM, Enggak deh, karena belum tahu. Begitu dikasih tahu, oh UGM tuh universitas yang begini begitu. Oh, berarti bagus saya, suka deh saya. Kan begitu, senang jadinya. Waktu di SMA dulu mungkin begitu. Setelah senang karena melihat UGM begini begitu indah, dikasih gambaran, lalu dia suka, oh saya pengin tahun depan kalau saya lulus SMA, saya pengin masuk ke UGM. Apakah saya pengin hanya diterima di UGM sahabat? Tidak. Dia mesti berusaha ikut bimbingan belajar, belajar sungguh-sungguh, eh, macam-macam lah pokoknya. Kan begitu. Begitu pula kita. Setelah kita tahu gambaran surga, setelah tahu ya kenikmatan surga, lalu kita pingin maka harus ada upaya. Harus ada kerja. Ya, tidak hanya tahu, tidak hanya pingin, tapi tidak ada upaya. Ada beberapa upaya yang disebutkan oleh sebagian ulama. Banyak sekali upaya untuk menggapai surga. Yang pertama, perlu digarisbawahi seluruh amal perbuatan kebajikan yang kita lakukan hanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi tiga persyaratan. Jadi syurut qabul al-a'mal. Syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama al-Islam yaitu punya syarat Islam. Disebutkan dalam ayat wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengambil agama selain Islam maka amal ibadah perbuatan kebajikannya tidak akan diterima dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka syarat yang pertama adalah Islam. Walhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim dan muslimah. Syarat pertama walhamdulillah kita miliki. Syarat kedua hendaknya semua amal ibadah yang kita lakukan ikhlas lillahi taala. Syarat ketiga amal ibadah yang kita lakukan harus betul sesuai tuntunan agama Islam berdasar Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menurut bimbingan Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain. Tiga persyaratan ini tersebut di dalam potongan ayat yang sering disampaikan, yang sering kita baca surat Al-Kahfi ayat 110. Ini mohon untuk dihafal, mohon untuk dipahami dan selalu diingat. Faman kana yarju liqa'a rabbih maka barang siapa yang ingin berjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan saliha. Hendaknya dia mengerjakan amal saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan sekutu atau syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu ittiba, yang ketiga adalah al-ikhlas. Beberapa amalan jelas yang pertama beriman kepada Allah. Ya, tadi disebutkan man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Ya, beriman kepada Allah. Yang kedua beramal saleh. Ya. Man amila salihan tadi beramal saleh. Ini bisa dibuka nanti dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 82 ya atau surat Al-Hajj ayat 14 23 56 At-Talaq ayat 11 Al-Buruj ayat 11 ya Al-Fath ayat 5 Al-Hadid ayat 12 ayat 21 dan banyak lagi yang menjelaskan bahwasanya syarat memasuki surga harus beriman dan beramal saleh. Ingat beriman dan beramal saleh. Yang ketiga bertakwa dan berakhlak yang mulia. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Aktsaru ma yudkhilun al jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Amal ibadah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga bertakwa dan berakhlak mulia. Yang ke empat atau yang kelima, taat kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku kata Rasul pasti masuk surga. Kecuali yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Man ata'ani Dakhal al-jannah. Orang yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Sebaliknya orang yang menentang aku, durhaka kepadaku, berarti dia enggan masuk surga. Begitu pula ada berjihad fi sabilillah. Silakan dibuka dalam surat Taubah 111 atau surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Kemudian bertaubat. Silakan dibuka di dalam surat Maryam ayat 60. Disebutkan dalam hadis At-taibu minadz zanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini bertaubat. Begitu pula al-istiqamah. Ya, sebab berikutnya istiqamah di atas agama Allah. Silakan dibuka dalam surat Al-Aqab ayat 13. Begitu pula hadis Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu jaga keimanan itu dengan istiqamah ya di atas agama. Berikutnya ada mencari ilmu. Nah, rajin mendatangi pengajian. Rajin mencari ilmu. Ya. Di antaranya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, Pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka rajin-rajinlah untuk mendatangi pengajian-pengajian. Berikutnya ada uh, membangun masjid jelas ya. Lalu tidak suka berdebat, tidak berdusta, senantiasa bersuci sebagaimana amalan yang selalu dilakukan oleh Bilal Ibnu Rabah Artinya meskipun tidak mau sholat menjaga kesucian diri. Lalu pergi menuju ke masjid. Ya. Lalu memperbanyak salat dan sujud. Berhaji, berumroh, ya. Kemudian menyebarkan salam. Salat sunnah 12 rakaat, salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Kemudian sabar ketika mendidik anak-anaknya atau sabar ketika kehilangan anaknya. Apabila orang tua itu ditinggal mati oleh anaknya, artinya anaknya ada yang meninggal dunia, lalu dia bersabar, maka jaminannya surga. Masya Allah. Sedih kita kalau kehilangan anak. Tapi kalau kita sabar dan mengharap pahala dari Allah, Allah jamin kita masuk surga. Mali abdil mu'min, indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabah illa kecuali al jannah apabila seorang hamba beriman lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diambil kekasihnya anaknya mungkin orang tuanya mungkin suaminya mungkin istrinya mungkin saudaranya lalu dia bersabar dia mengharap pahala dari sisi Allah pasti Allah kasih dia surga kelak di akhirat Begitu pula memelihara anak yatim, menjenguk orang sakit, ya. Kemudian mudah dalam berjual beli, ya. Kemudian suka memaafkan sesama muslim. Kemudian juga bersabar, ya, ketika misalnya ada orang yang diberi uh, kebutaan oleh Allah. Dan secara khusus ini ada umum lagi, membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Jangan lupa membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu. Man qaraa ayat al-kursi dubri fi dubri kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ila al-maut. Orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu dijamin masuk surga. Secara khusus bagi kaum wanita perhatikan ada amalan khusus bagi kaum wanita agar dia masuk ke dalam surga dari delapan pintu surga mana yang ia sukai. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Bila seorang wanita menjaga salat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Wasamat syahraha. Berpuasa bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa ahsanat farjaha. Menjaga kemaluan dan kehormatan dirinya. Kesucian dirinya. Wa ata'at ba'laha. Dan taat kepada suaminya. Qila laha. Maka dikatakan kepadanya, udkhuliyal jannata min ayyi abwabin syi'ta. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah. Wahai para wanita, wahai para ibu, wahai para istri, wahai para remaja putri, ya, jagalah salat Anda. Jagalah puasa Ramadan Anda. Jagalah kesucian dan kehormatan diri Anda. Taatilah suami Anda, pasti Anda akan dijamin masuk surga, dipersilakan memasuki surga dari pintu mana saja yang Anda inginkan. Begitu pula seorang wanita, seorang istri yang diberi ujian supaya mendidik putra-putrinya, lebih-lebih kalau diberi anak-anak wanita. Barang siapa diuji oleh tiga anak wanita, lalu dia bersabar memberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka tiga anak itu akan menjadi penghalang dari neraka baginya. Bagaimana dengan dua? Dengan dua juga demikian. Intinya, kalau kita sudah tahu kenikmatan surgawi a'daddu li 'abdi salih li 'abdi al-mu'min ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar kenikmatan yang belum pernah terbersit dalam benak manusia belum pernah dilihat oleh mata manusia belum pernah terdengar oleh telinga manusia sungguh sangat kita merindukannya apalagi wanita-wanita mukminah wanita-wanita salehah kedudukannya lebih mulia lebih tinggi lebih cantik lebih hebat daripada bidadari yang dinyatakan matanya begitu lebar, hitam, jernih, bulat, cantik. Yo, ya, masya Allah nanti kalau digambarkan uh, kasihan nanti yang belum punya istri. Ya. Jadi subhanallah luar biasa, tidak bisa kita gambarkan. Ya. Maka wanita-wanita dunia hendaknya kita, hendaknya anda berlomba-lomba untuk menjadi wanita yang lebih mulia daripada bidadari-bidadari sorgawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya sangat terbatas dan tentu kita tidak bisa membahas secara detail. Intinya setelah kita tahu gambarannya, tentu kita ingin dan rindu. Ya. Untuk masuk surga dan menjadi wanita-wanita paling utama di surga. Dan jangan khawatir, Allah pasti membalas kebaikan Anda. Semua yang ada di dalam surga pasti senang, pasti bahagia dan akan mendapatkan ya, balasan sesuai dengan ya, amal ibadahnya. Kalau sudah begitu, yang paling penting dan paling utama bagaimana kita berusaha untuk meraih itu semuanya. Bagaimana caranya? Bersusah payah, berletih, berlelah, ya, berupaya semaksimal mungkin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan benar, fa insyaallah taala Allah benar-benar akan memberikan usaha yang kita lakukan. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami-suami yang saleh, menjadikan Anda semua istri-istri yang salihah, menjadikan kita orang-orang tua yang saleh dan salihah, menjadikan kita putra-putri yang saleh dan salihah, menjadikan kita pasangan-pasangan yang harmonis, yang serasi di dunia dan kelak di sorga. dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada? Eh, coba kalau ada enggak apa-apa. Masya Allah. Saya kira tidak ada pertanyaan. Iya, ini tidak mungkin bisa dibaca. Ya, tadi jatuh segepok, saya kira duit ini. Kalau duit segepok gini, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, masya Allah, banyak sekali. Mudah-mudahan pertanyaan yang banyak ini sebagai bukti kerinduan anda semuanya akan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. terlalu banyak nih pertanyaannya. Mudah-mudahan sebagian kita jawab. Oh itu ada, ada yang jatuh lagi mas? Baik. Ini ada pertanyaan. Bismillah, saya pernah membaca dalam sebuah hadis bahwa ada pasar di dalam surga. Jawaban saya betul sekali. Lalu apakah ada gambaran aktivitas kehidupan di surga yang lain-lain seperti saling berkunjung, tolabil ilmi dan lain-lain? Mari kita perhatikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Inna fil jannati suqan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jumu'atin. Penduduk surga itu diberi kesempatan menuju ke pasar setiap Jumat. Fatahu rihus syamal. Lalu akan ada angin yang bertiup ya, dari utara fatahsu fi wujuhihim wasiyabihim. Lalu angin sepoi-poi yang meniup setiap orang yang pergi ke pasar itu, meniup wajahnya, meniup baju-bajunya ketika dia pergi ke pasar. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Membuat setiap penduduk surga itu bertambah cantik dan bertambah tampan. Subhanallah. Kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak, remaja putra-putri, setiap hari, setiap pekan wajah kita ini bukan semakin cantik tapi semakin keriput. Ya, yang dulunya cantik semakin tua semakin buruk. Tapi di surga setiap pekan semakin cantik, semakin tampan. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah itu fayarjiuna ila ahlihim. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Wakad zdadu husnan wa jamalan. Sementara tadi waktu berangkat sudah ganteng nih. Begitu pergi ke pasar pulang ke rumah masing-masing tambah ganteng subhanallah. Kalau bapak-bapak sih pergi ke pasar melidit perlinti, pulang dari pasar sudah ya berlepotan mungkin karena begini begitu dan seterusnya ya aktivitas di pasar bikin kotor kalau ini tidak pulang dari pasar justru semakin ganteng Fayaqulu lahum ahluhum maka istri dan keluarganya berkata, "Wallahi laqad husnan wa jamalan." Mas, kok tambah ganteng ya kan begitu. Subhanallah. Ya, fayaqulun wa antum wallahi laqad ba'dana husnan wa jamalan. Dek, setelah saya tinggal kamu juga semakin cantik. Subhanallah. Ini gambaran kehidupan di dalam surga. Nanti juga ada aktivitas di surga Orang makan, orang minum, duduk-duduk, macam-macam kesenangan. Bahkan kalau kita pengen di surga, ya Allah, saya pengen nanam padi, langsung tahu-tahu wus wus wus wus wus kayak kalau di dalam uh, apa ilustrasi itu kan uh, di komputer itu langsung menanam langsung jadi. Ya seperti itu mungkin kurang lebihnya. Gak nunggu sehari dua hari tidak. Ya Allah, saya pengen ini langsung jadi. Itu gambaran aktivitas di dalam surga. Ya, mereka saling berkunjung, mereka ini dan itu. Ustaz, apakah kedudukan jihad bagi wanita muslimah dan jihad yang bagaimana? Jihad wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Sedangkan bagi kaum wanita jihadnya adalah berhaji dan umroh. Ini yang pertama. Jihad wanita yang kedua adalah jihad secara umum. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad ya dalam uh, melawan syahwatnya, jihad dalam menuntut ilmu, ya dan banyak lagi nanti macam-macam jihad, ya. Jadi termasuk anda sekarang ini berjihad, ya melawan kebodohan itu termasuk jihad. Jadi kalau jihad secara khusus bagi kaum wanita adalah berhaji dan umroh, ya. Tetapi ada jihad-jihad yang lainnya secara umum yang tidak di medan perang melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan Eh, kebodohan dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada penjelasan secara khusus tentang masalah jihad. Satu lagi saja. Termasuk jihad ibu-ibu dalam mendidik putra-putrinya. Bersabar, berjihad, mendidik putra-putri. Ini jihad. Ini mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam rangka taat kepada Allah. Itu namanya jihad. Begitu pula ngurusi suaminya, ngurusi rumahnya. Ini jihad. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah diuraikan tentang surga, manakah tujuan ibadah yang lebih mulia? Apakah menginginkan surga untuk mendapatkan kenikmatannya atau menginginkan surga untuk dapat bertemu dengan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya. Karena beramal itu ya untuk mengharap wajah Allah dan di antara kenikmatan surgawi adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah itu kenikmatan surgawi yang paling tinggi. Jadi secara otomatis terserah Anda mau beribadah ingin mendapatkan wajah Allah atau Anda ingin beribadah ingin mendapat surga itu sama saja. Karena orang yang masuk surga akan melihat wajah Allah dan orang yang melihat wajah Allah pasti dia masuk surga. Dan dua-duanya ini tujuan yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja karena waktunya sudah menjelang maghrib. Mudah-mudahan pada lain kali bisa kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan jawabannya ini eh, untuk menjawab pertanyaan ini dan sekali lagi mohon dimaafkan bila ada kekurangan.